dzalika dzalikum dzalikum tilka tilkum tilkum artinya itu dzalika zalikum dzalikum tilka tilkum tilkum artinya itu ulaika mereka itu ulaika mereka itu